Baik ya, bismillah. Kita lanjutkan dulu. Sampai pada salisan sekarang yang ketiga. Eh. Berarti sekarang adalah isnadud iri ilal fi'li al-mu'tal. Yaitu menyandarkan domir-domir kepada fi'il mu'tal. Jadi domir kita sandarkan kepada fi'il mu'tal Al-fi'lu al-mu'talu misalun ajwafun nakisun lafifun. Fi'il mu'tal itu ada fi'il misal, ajwaf, nakis, dan lafif. misal ada bentuknya fi'il misal, ajwaf, nakis, dan nafif. Awalan al-misalu. Yang pertama adalah fi'il misal. Huwa makanat fa'ul kalimati harfa Latin. Dia itu adalah fi'il yang fa' kalimatnya berbentuk harfu illah. Seperti wasofa, wazana. Contohnya juga sama seperti yang telah kita bacakan kemarin. Tidak ada perubahan ya terjadi pada fi'il mudhari'nya yang ada nanti di fi'il mudhari. Ya, yang terjadi nanti adalah di di fi'il mudhari'nya. Adapun kalau nanti di film mudhari'nya Anda gambarkan secara umum juga ya, sebagaimana kita lihat juga di dalam kitab mausu'ahnya. Fi'il misal kalau bersambung dengan domir itu tidak terjadi perubahan di dalamnya. Ya, tidak terjadi perubahan di dalam lafadz fi'ilnya. Wakofa, wakoftu, wakofna, wakoftuma, wakoftum, Lafadz lafadz fi'ilnya tetap utuh. Adapun kalau ketika berbentuk fi'il mudhari nanti ada kalau dirinci sama beliau di kitab mausuahnya dirinci ada dua keadaan. Bisa jadi fa kalimat berbentuk huruf waw atau fa kalimat nanti berbentuk huruf ya. Ya, fa kalimat berbentuk huruf waw atau fa kalimat berbentuk huruf ya. Nah, kalau nanti fa kalimat berbentuk huruf wau maka fa kalimatnya tadi ketika dibuat fi'il mudhari harus dibuang. Ya. Fa kalimatnya nanti ketika berbentuk fi'il mudhari harus dibuang. Seperti wa ada Ketika menjadi fi'il mudhari menjadi ya'idu. Bukan yau'idu. Ya. Atau waqafa menjadi yaqifu bukan yauqifu. Alasannya nanti kenapa dibuang wau ketika berbentuk fi'il mudhari? Karena wau ini terletak antara ya yang di fathah dan huruf kasroh setelahnya. Ya, karena wakofa yaukifu kenapa wau dibuang? Jelas? Karena wau terletak di antara ya yang di fathah dan huruf kasro setelahnya. Maka wau dalam koedahnya dia harus dibuang. Paham ini? Nah, di sini makanya dalam contoh fi'il mudhari'nya akifu, nakifu, takifu, takifi, takifina, takifani tanpa ada waw harfu illahnya yang menjadi fa fa kalimat. Ya, tanpa ada waw setelahnya. Rincian yang berikutnya, ini kan wazan fa'ala yaf'ilu. Ya. Kalau ada fi'il misal yang wazannya adalah fa'ala yaf'ilu, maka nanti ketika dibuat fi'il mudhari, wawnya harus dibuang. Waqafa yakifu. Wa'ada ya'idu. Kenapa dibuang? Karena waw terletak di antara ya yang di yang di fathah dan huruf kasroh setelahnya. Kemudian perhatikan selanjutnya. Namun apabila fi'il misal mudoriknya ikut wazan yaf'ulu atau ikut wazan yaf'alu tergambar ya mudoriknya ikut wazan yaf'ulu atau ikut wazan yaf'alu. Maka ketika dibuat fi'il mudhari, fi'il misal ini tidak dibuang wawunya. Paham maksudnya? Contoh, wajuha yaujuhu, wajila yaujalu. Wajuha yaujuhu wajila yaujalu. Itu enggak dibuang fa kalimatnya. Meskipun berbentuk huruf waw. Kenapa? Karena waw huruf illah terletak di antara fat ya yang di fathah dan domma setelahnya atau fathah setelahnya. Paham maksudnya? Kaidah fil misal tadi, kalau misalkan nanti dia ikut wazan fa'ala yaf'ilu, maka mudoriknya nanti huruf ilahnya harus dibu dibuang. Wakofa yakifu, dibuang huruf wawunya. Wa'ada ya'idu. Huruf ilahnya juga dibu dibuang. Fa tapi kalau dia berbentuk fi'il yang ikut fi'il misal yang ikut wazan mudoriknya yaf'ulu atau yaf'alu. Bukan yaf'ilu mudoriknya tapi yaf'ulu atau yaf'alu. Maka nanti ingat ketika dibuat fi'il mudori huruf ilahnya itu nggak dibuang. Contoh wajuha yaujuhu. Bukan yajuhu bacanya tapi yaujuhu. Wajila yaujalu. Bukan yajalu tapi yaujalu. Tidak dibuang waw huruf ilahnya. Kenapa tadi waqafa yakifu wa'ada ya'idu dibuang huruf ilahnya? Karena waw terletak di antara ya yang di fathah dan huruf kasroh setelah setelahnya. Ya. Perhatikan jadi fiil misal penjelasan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau fiil misalnya yang fa kalimatnya berbentuk harfu illah ikut wazan fa'ala yaf'ilu, maka ketika fiil mudhari harfu illahnya harus dibuang. Tapi kalau dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu, maka huruf illahnya ketika berbentuk fiil mudhari tidak dibuang. Adapun alasannya tadi kenapa dibuang? Jawabannya karena huruf illah terletak di antara ya yang di fathah dan huruf kasroh setelah setelahnya. Sekarang sanian al-fi'lu al-ajwaf, fi'il ajwaf. Apa fi'il ajwab? Huwa makanat ainul kalimah harfa illatin. Mislu soma, qala, asya, ila akhirhi. Fi'il ajwab itu adalah fi'il yang ain kalimatnya berbentuk harfu illah. Ya. Fi'il kali fi'il ajwab itu adalah fi'il yang ain kalimatnya berbentuk harfu illah. Seperti soma, qala, asya, ila akhirhi. Wal fi'lu al-ajwafu ahyanan tabaqa ainul kalimati fihi wa ahyanan tuhzafu. Oh, wa hadza tafsilun dzalika. Dan fi'il ajwaf terkadang ain kalimatnya itu bisa tetap ada, artinya enggak dibuang. Paham? Wa ahyanan tuhzafu dan terkadang ain kalimatnya itu dibuang. Ya, terkadang ada, terkadang juga dibu dibuang. Yang pertama, tabqa al-ainu. Ainnya itu tetap ada. Ya, ain kalimatnya yang berbentuk huruf illa tadi itu tetap ada. Iza taharrokat lamul fi'li fil fi'li. Apabila lam fi'il pada sebuah fi'il berharokat. Bukan dimatikan ya, bukan sukun. Lam fi'ilnya, berarti kalau kola, lamnya itu. Kalau soma berarti mimnya. Kan sot sebagai fa fi'il, alif sebagai ain fi'il, mim sebagai lam fi'ilnya kan. Nah, apabila lam fi'ilnya berharokat, maka ain fiilnya yang berbentuk huruf illah tadi tabqa ainuhu tetap ada ain fiilnya berbentuk huruf illah la tuhzafu tidak dibuang ain fiil tersebut seperti qala qalat qalu kok jadi kolau? Ini kolu bacanya ya. Kolu. Kemudian kolata, qalata Akulu. nakulu, yakulu, takulu, takulani, yakulani, takuluna, takulina. Lihat. Ain fiilnya terus ada. Baik berbentuk alif atau nanti berubah ke menjadi huruf Wow ya. Yang penting ain fiilnya tetap ada. Jelas ini. Kapan itu? Kalau lam fi'il berharokat. Kita lihat. Kola lam berharokat. Alif. Alif sebagai harfu ilahnya tetap ah, ada. Kolat lamnya berharokat juga. Kolu lamnya berharokat juga. Alifnya tetap ada. Adapun di film Dori, nakulu. Ain fiilnya ada tapi keluar dengan bentuk aslinya, wujud aslinya itu huruf wa, wow. Ya, akulu, yakulu. Lamnya berharokat, maka ain fi'ilnya tetap ada. Yang kedua tuh zaful ainu. Ain fi'il dibuang. Kapan idza sakanat lamul kalimati fil fi'li al ajwafi tuhzafu ainul kalimati fi hadzal fi'li al ajwafi. Mislu lam yakul kul atau nanti kalau contoh fi'il madinya kultu kulna ain fi'ilnya dibuang apabila lam kalimat lam fi'il lam kalimat maksudnya lam fi'il itu disukunkan berharokat sukun fil fi'li ketika berbentuk fi'il ya fil fi'li al juaf ketika masih berbentuk fi'il juaf tuhzaful ainul kalimat, maka ain kalimatnya juga dibu dibuang fi hadzal fi'li al-ajwaf, pada fi'il ajwaf ini. Contoh seperti lam yakul. Lam yakul tidak ada ain fi'ilnya, tidak ada wawunya. Kenapa? Karena lamnya berharokat su sukun. Atau seperti kul fi'il amar kul. Ya. Tidak ada ain kalimatnya. Kenapa? Karena lam fi'ilnya berharokat su sukun. Kalau kita buat misalkan kulu ain fiilnya keluar itu. Atau kuli, ain fiilnya keluar. Kenapa ain fiilnya keluar? Karena lamnya sudah berharok berharokat. Kulu pakai wau. Ya, pakai wau. Kenapa? Karena lamnya sudah berharokat dom, domma. Atau seperti kalau kita buat kultu, kulna, kulta, kulti, kultuma. Tidak ada ain kalimatnya dibuang. Kenapa? Karena lam kalimatnya atau lam fiilnya itu berharokat su sukun. Paham maksudnya kan? Jadi ketika dia berharokat sukun, maka lam kalimat eh ketika lam kalimatnya berharokat sukun, maka ain kalimat yang berbentuk harfu illah itu dibuang. Ini termasuk kaidah yang ringkas sebenarnya ya. Kalau kita dapat fiil ajwaf, kok nggak ada wawunya, kok nggak ada alifnya, tinggal dilihat gitu. Berharokat apa lamnya tadi? Kalau dia berharokat, maka alifnya tetap ada atau huruf ilahnya tetap ada. Tapi kalau dia bersukun, maka ain kalimat yang berbentuk huruf ilah dibuang. Ditulis kaifa tudbatu pakai to. Ya, pakai do, ba, to. Tudbatu faul kalimati fil ajwaf. Paham? Jadi bagaimana memberi harokat fa kalimat, fa fi'il maksudnya, pada fi'il ajwaf. Ya. Fa kalimatnya, fa fiilnya kita kasih harokat apa ini untuk fiil ajwaf ketika dia bersambung dengan domir nanti. Yang pertama, tataharroku tataharroku fa'ul kalimat ibid dommi. Ya. Tataharroku fa'ul kalimat ibid dommi. Mislu kumtu sumtu kultu. Ya. Kumtu, sumtu, kultu. Soma, ya sumu. Nanti sumtu, saya telah berpuasa. al mahzufa wawun. Jadi perhatikan. Tataharrak, tataharraku fa'ul kalimati bid Fa kalimat berharokat domma. Berarti kita bacanya nanti fu atau kita baca kalau di fiilnya ku. Ya. Kapan itu? Contohnya seperti kultu atau kumtu, sumtu, kultu. Li'annal mahzufa wawun. Itu kalau yang dibuang huruf ilahnya adalah huruf waw. Jadi apabila ain kalimat berbentuk huruf waw kemudian fi'il ajwaf nanti dibuang ain kalimatnya, maka fa fiilnya itu harus berharokat doma kalau yang dibuang adalah wa wau. Karena kan kita lihat ya, soma yasumu wau ain fiilnya. Koma yakumu wau ain fiilnya. Kemudian kola yakulu wau ain fiilnya. Maka ketika dia bersambung dengan domir yang dimana nanti ain kalimat harus dibuang. Paham ini? maka fa kalimatnya itu harus berharokat domma. Ya, alasannya tadi ya, li'annal mahzufa wawun wa dhammatu selanjutnya wa dhammak wa dhammatu aqrabu lil wawi. Ya, wa dhammatu aqrabu lil wawi. Dan harokat domma adalah harokat yang paling dekat dengan huruf waw. Ini sering terjadi kesalahan membaca. Ketika kita dapat fi'il ajwab bersambung dengan domir dan ain fi'ilnya dibuang. Nah, kalau kalian mau menentukan itu fi'ilnya mau dibaca apa itu? Soma, nanti kita dapat tulisannya misalkan sumna. Nah, ini sot ini mau kita baca apa? Pertanyaannya adalah lihat apa asli dari alif tersebut. Ain kalimatnya aslinya apa? Kalau aslinya waw, maka fa fi'ilnya nanti dibaca dengan domma. Soma yasumu, oh ain kalimatnya aslinya waw. Berarti nanti dibaca sumna. Seperti kola, kola, kola, kolu. Nah, nanti nanti berubah kulta, kultuma, kultum. Kulti, kultuma, kultuna Nah, berubah dari harokat fathah ke domma. Itu kapan? Ketika ain fiilnya dibuang. Nah, ketika ain fiilnya dibuang, fa fiil ini mau dikasih harokat apa gitu? Apakah tetap pada fathah tadi? Jawabannya tidak. Jawabannya fa fiilnya ini untuk menentukan harokatnya lihat ke lafat mudori'nya. Lihat aslinya alif. Salah satunya melihatnya itu nanti di mudori. Ternyata kola yakulu alif aslinya waw. Berarti nanti ketika ain fiil dibuang, fa fiilnya berharokat domma. Ya, kultu bukan bukan bukan koltu atau bukan kolna bukan, tapi kulna, kultu, sumna, sumtu. Alasannya apa? Karena yang dibuang adalah huruf waw. Dan domma adalah harokat yang paling dekat ke huruf waw. Itu. Domma adalah harokat yang paling dekat ke huruf ke huruf waw. Yang kedua, tataharroku faul kalimati bil kasri. Ya. Tataharroku faul kalimati bil kasri. Fa kalimat artinya fa fiil dari fiil ajwaf itu berharokat kasroh. Dibaca berarti fi. Ya. Dibacanya fi dalam timbangannya. Contoh seperti bi'tu. Kemudian Istu, pakai ain. Istu, ya ya'isu. Istu. Kemudian, kistu, pakai kof. Kistu. Dibaca kasroh. Li'annal mahzu, li'annal kasrota, mana tadi? Li'annal mahzufa ya'un. Karena yang dibuang hurufnya itu adalah huruf ya. Wal kasrotu akrobu lil ya'i. Dan huruf kasroh adalah huruf yang paling dekat dengan huruf ya. Eh, harokat kasroh adalah huruf yang paling dekat dengan huruf ya. Paham maksudnya? Seperti berarti asya ya'isu. Berarti aslinya alif di situ adalah ya. Ketika ain fi'il dibuang, ini khususnya di fi'il madi, Paham? maka harokat dari fa itu bukan di fathah, bukan di dhammah, tapi di kasroh. Seperti asa, isu menjadi istu, isna, kami telah hidup. Ya, istu, saya telah hidup. Ya, isti, istuma, istum. Ya, lafaznya jadi seperti itu nanti ya. Ista. Ain fi'il, fa berharokat kas, kasroh. Kenapa? Karena yang dibuang adalah huruf ya. Dan yang paling dekat kepada huruf ya adalah harokat kas kasroh. Ya, kalau ain kalimatnya nanti berbentuk huruf ya, maka ketika ain kalimat dibuang, fa fiil berharokat kasroh. Ya, aistu bukan ustu. Kemarin praktek dibacanya ustu. Ya, sedangkan fiilnya asa ya isu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya wa yumkinu ma'rifatul harfi ditulis. Ini kaidahnya. Wa yumkinu ma'rifatul harfi al-mahzufi minal mudari'i, Ya. Wa yumkinu ma'rifatul harfi al-mahzufi minal mudari'i. Ingat, ini kaidahnya. Dan memungkinkan untuk mengetahui huruf yang dibuang itu aslinya apa? apa? Ya, dan memungkinkan untuk mengetahui huruf yang dibuang itu aslinya apa? Minal mudhari'i dengan melihat ke fi'il mudhari mudhari'nya. Paham ini? Jadi lihat ke fi'il mudhari'nya seperti koma yakumu. Oh berarti ain fi'il yang dibuang nanti itu adalah wow. Atau asha ya isu. Ya, asha ya isu. berarti ain fi'il yang dibuang itu adalah ya. Kemudian ba'a yabi'u. Berarti ain fiil yang dibuang itu adalah ya. Berarti kalau bi tu dibaca dengan kasro bukan bu tu, bukan ba tu juga, tapi bi tu. Loh kenapa dibaca kasro? Karena kasro ini adalah harokat yang paling dekat dengan huruf ya. Loh kok tahu kamu yaknya yang dibuang? Karena kita lihat fiil mudori'nya bi yabi'u. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.